Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 956 Bintang Tenggara Semangat Musik Indonesia Selamat pagi sahabat Bintang dimanapun Anda berada ya Dan seperti biasa ya saya Arlan akan menemani Anda untuk menyimak kembali kelanjutan drama radio serial Sabda Pandita Ratu Dan untuk hari ini tepatnya Selasa 8 Juli 2014 Yang memasuki hari yang ke-10 di bulan Ramadan ini Drama radio serial Sabda Pandita Ratu sudah memasuki seri yang ke-465 dan 466 di episode yang ke-16 ya dengan judul Duka Luka Bumi Belambangan. Baik sahabat bintang langsung saja kita simak sama-sama dari Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi saya Arlan Hartono yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti jalannya cerita. Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Menurut petunjuk Paman kamu suara, aku harus pergi ke suatu tempat. Dan mestinya, sekarang aku sudah berada dalam perjalanan itu. Sudah jauh pula dari tempat ini. Akan tetapi, apa yang Kiai lakukan? Mengusikku. Sehingga aku terus membayangi Kiai. Dan ternyata benar. Kiai bermaksud buruk di tempat ini. Gila, temit. Ah, seorang resi komisu, orang patut. Oh, jadi kau telah memata-mataiku anak kecil? Iya. Dengan tidak tedeng aling-aling itu, aku akui Kiai. Maka aku tahu semuanya. Aku tahu. Apa pula yang kau lakukan dengan muridmu yang bernama Damar Taun yang memiliki Raja Durga di tangan kirinya itu? Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan Lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya, di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. <sighs> Itulah cita-citaku Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti diolah oleh Agung Bahrodi didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Ali Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu dalam episode ke-16 ini dengan judul Duka Luka Bumi Blambangan. seri ke-465 ini dengan para pemain Billy sebagai Damar Taun, Ferry Fadli sebagai Kamswara Arya sebagai Resi Bawani, Ajeng Atmakusuma sebagai Rahastri Kandi, Margaret sebagai Kensi Winareswari, dan Asti Suhastra pengantar cerita. Pemirsa, saat ini saya sudah di lahan Bapak Ngadino, petani yang sukses karena potensi panennya di atas rata-rata. Pak Ngadino, padi Bapak kok bisa bagus begini Pak ya? Lihat, batangnya kuat, daunnya hijau, dan bulirnya penuh. Apa Pak rahasianya? <laughs> Iya tentu saja dengan kerja keras serta mengerti cara menjaga potensi tanaman. Contohnya dengan mengendalikan hama sundep dan belu. Wah. Seperti yang Mbak lihat sendiri dengan dosis 500 ml per hektar per satu kali aplikasi, lakukan dua kali aplikasi dalam satu musim tanam. Padi saya bebas penggerek, tumbuh sehat, daunnya hijau, bulirnya mantap. Memang hebat. Itu tadi kisah inspiratif Bapak Ngadino, petani pengguna Prevator. Ah, itu baru petani maju. Ah. Prevator, hasil sempurna, inspirasi bagi semua. Semangat musik Indonesia. Amar Taun telah memilih, tetapi yang dipilih oleh pemuda itu ternyata raja yang berada di tangan kirinya, raja yang berwujud mata. Kama suara tidak mempertimbangkan lebih panjang lagi. Damar Taun diserangnya, sebuah serangan dalam jarak yang sangat dekat yang membuatnya terjengkang dan dari mulutnya muncrat darah. Resi Bawani sangat terperanjat. Si Bawani yang sama sekali tidak menduga apa yang dilakukan Kamaswara segera menyerang pemuda itu sejadi-jadinya. Ya! Kami Kameswara. Kau dapat dari mana ilmu itu? Bersiaplah Sang Wasi. Kita sedang bertarung. Kita tidak sedang memperbincangkan sesuatu yang ngoyowor. Bersiaplah. Jika kau mati, maka betapa malangnya nasibmu. Untuk kemudian kematianmu akan disusul oleh kematian muridmu itu. Ah, iblis kau! Iblis dari neraka kau! Bunuh dia, Guru! Balaskan rasa sakit ini, Guru. Ah. Bunuh dia! Eh, bunuh! Bunuh dia, guru! Bu bunuh! Damar ah. tahun. Ah. Aku tahun. Aku, aku tidak mau mati, guru. Aku tidak mau mati. Aku masih ingin hidup. Ah, ambil ambil nyawanya guru. Ah. Untuk penambal nyawa aku. Bunuh dan cincang orang itu, guru. Jangan biarkan aku mati. Ah, jangan biarkan aku mati, Guru. Tahun. Ah. Tahun. Tambah tahun. Bunuh dia, Guru. Ah. Bunuh di, dia. Oh. Damar tahun. Ah. Panggilan Resi Bawani tidak lagi mendapat jawaban. Kepala damar tahun telah terkulai ke kiri. Darah segar telah mengalir dari hidungnya. Resi Bawani menggerakkan kepalanya perlahan, menoleh kepada Kamaswara. Dan matanya yang cacat tanpa terdapat bulatan hitam manik mata itu memandang Kamaswara. Sebuah tatapan yang sangat sirik. Kenapa kau lakukan itu, anak muda? Oh, kenapa? Kenapa kau lakukan itu, anak muda? Oh, apa kesalahan muridku padamu? Kenapa kau lakukan? Hmm? Maafkan aku, Sulawesi. Ah. Aku tahu jika kau tentu kecewa. Aku bisa merasakan betapa saat ini kau sangat kehilangan. Akan tetapi aku minta kau bisa menerima nasib muridmu. Karena memang itulah takdirnya. Bukan sekedar aku yang telah membunuh muridmu. Namun di atas sana, takdir telah berbicara. takdir apa? Omong kosong dengan takdir. Sayang sekali, Sang Wasi. Nampaknya kau jenis orang yang tidak percaya dengan takdir. Dengan sesuatu yang telah digariskan oleh Yang Batara Agung. Saat inilah waktunya untuk membuka mata Sang Wasi. Bahwa bila saatnya tiba, takdir tidak bisa dihindari. Damar tahun telah mengambil sebuah pilihan yang salah dengan memilih Raja Trinetra. Maka muridmu itu telah memilih menjadi pengikut Durga. Ketahuilah Sang Resi, ketenangan dunia ini terancam oleh kelahiran kembali seorang perempuan jahat yang pernah hidup di zaman Mataram. Candi Swambara Budura akan dirusak. Dalam kelahirannya ke dunia ini, Durga dikawal oleh orang-orang yang mempunyai pertanda yang dipilih oleh muridmu. Itulah sebabnya Sang Resi. Aku harus membunuhnya. Karena aku memang berkepentingan dengan persoalan ini. Sebenarnya lah aku sedang mencari dan memburu orang-orang yang memiliki pertanda seperti yang dimiliki muridmu itu. Jika aku temukan siapapun orang itu, aku terpaksa menjadi lantaran kematiannya. Aku terpaksa menjadi Yama Dipati baginya. Barat, aku tidak bisa menerima perlakuanmu anak muda. Aku telah melakukannya, Sang Resi. Dan aku siap menghadapi segala akibatnya. Termasuk jika Sang Resi bermaksud membalas kematian murid Sang Resi. Silakan. Resi Pawani segera bangkit. Beberapa saat lamanya dia berdiri laksana patung batu. Kameswara memilih untuk menanti apa yang dilakukan Resi Pawani itu. Sang Resi mengangkat kedua tangannya, pakai perintah dari pimpinan sebuah suku primitif. Resi Pawani menggerakkan tangannya menari liar, semula perlahan, tapi makin lama semakin cepat dan semakin cepat dan kekuatan sihir pun mulai bekerja. Tiba-tiba, tangan yang menarik itu telah diselubungi oleh api. Ya! Tuhan main. Kau, kau benar-benar luar biasa anak muda. Kau masih muda usia, akan tetapi kau mempunyai kemampuan yang tidak masuk akal. Kau mampu menghadapi seranganku. Agar tidak mati penasaran, sebelum kau mati, katakan, murid siapakah sebenarnya kau? Tidak ada orang yang pantas aku sebut sebagai guru dan aku hormati melebihi rasa hormatku kepada orang lain. Kecuali Ki Ageng Pesanggaran. Ki Ageng Pesanggaranlah guruku Sang Resi. Kau berbohong, anak muda. Tingkat ilmu yang kau miliki jauh melebihi ilmu Ki Ageng Pesanggaran. Aku tahu, Ki Ageng Pesanggaran memang orang yang pilih tanding. Akan tetapi kemampuannya bukan pada tataran yang sekarang kau kuasai. Di samping kau pernah menjadi murid Kanigara, atau juga yang terkenal dengan nama Ki Ageng Pesanggaran itu. Kepada siapa lagi kau berguru, anak muda? Rupanya kau merasa sangat penasaran, Sang Resi. Bagaimana kalau aku sebut aku pernah berguru kepada Ki Sabalangit? <laughs> Nampaknya Sang Resi mempunyai hubungan dengan Ki Sabalangit. Kau, pernah menjadi murid Sabalangit? Apakah Sang Resi melihat ada ciri-ciri ilmu yang aku kuasai berasal dari kisah Sabalangit? Langit? Aku mengenal Sabalangit, seperti aku mengenal diriku sendiri. Aku lebih percaya jika kau pernah berguru kepada Sabalangit. Apa yang bisa dibanggakan dari Sabalangit? Orang itu telah mati di semenanjung sembulungan, ditelan ganasnya kabut setan yang dahulu kala pernah melanda wilayah ini. Jangan terlampau memuja ketinggian ilmu kisah langit, Sang Resi. Ketahuilah, aku pernah mengalahkannya di Kamang Ayun. Dan jika kau masih ingin mengetahui, siapa lagi yang pernah mengalahkan Sabalangit, dan kau ingin menjajal kemampuannya, pergilah ke Singasari. Temuilah Raja Singasari. Ken Arok yang baru saja merobohkan pilar-pilar pendopo Kediri. Bukan main. Apa yang bukan main, Sang Resi? Jika benar apa yang kau katakan, bahwa kau mampu mengalahkan Kakang Sabalangit, kau benar-benar orang yang luar biasa. Dan wawasanmu tentang orang-orang sakti membuatku kagum anak muda. Terima kasih untuk pujianmu itu, Sang Resi. Namun, aku belum percaya anak muda. Mari kita lanjutkan pertempuran ini. Kau harus menyerahkan nyawamu kepadaku sebagai penebus kesalahanmu terhadap muridku Damar Taun. Aku siap, Sengersi.

Bagaimanapun juga, rasa cemas sempat menyelinap di hati Rahastri Kandi dan Kensi Winareswari. Sebuah pertanyaan mempersit, mampukah kamu suara menghadapi orang itu? Segenap murid Palwas Sambu yang bergabung dengan tiga orang murid pesangkaran memperhatikan apa yang terjadi tanpa melewatkan sekejap pun. Hmm. ada suara-suara yang tidak kelihatan. Nampaknya sang resi bermata aneh itu sedang menggunakan ilmu sihirnya. Sang resi telah bersiap-siap. Hmm, aku harus mempersiapkan diri pula. apa, Rastri? Oh, aku mendengar suara-suara. Akan tetapi, aku tidak melihat siapa yang bersuara, Bibi. Lihat, apa yang dilakukan Resi Bawani. Suara-suara yang timbul itu tentu akibat apa yang dilakukannya. Lihat, Bibi. Lihat. Nampaknya kakang kamu suara benar-benar menghadapi lawan yang sangat berat. Orang itu menguasai sejenis ilmu sihir. Lihat, gerakan-gerakan tangannya itu rahasi Kandi seperti seperti ada kabut tipis dan lamat-lamat. Resi Awani mengkeliat dan tangannya bergerak-gerak liar. Dengan halus dia mengipaskan tangannya. Semua yang menyaksikan berdegup kencang jantungnya. Dari kipasan tangan sang resi itu muncul kabut kehitam-hitaman. Kabut itu bergerak meliuk-liuk dan kemudian membentuk sebuah wujud. Pakai dihentak oleh petir di siang bolong, semuanya terperanjat. Ia menggunakan ilmu sihir untuk mencoba merontokkan dadaku. Seekor harimau yang galak dan beringas. Harimau itu telah mengambil ancang-ancang. Ia akan menyerangku. Ia melangkah. Padahal harimau itu sebenarnya tidak ada. Ah, anak muda yang sombong. Apa katamu sekarang? Bukan main, Sang Resi. Nampaknya Sang Resi adalah gudang dari berbagai ilmu. Harimau yang kau ciptakan benar-benar menggetarkan. Anak-anak kecil yang melihat harimau hitam itu tentu akan lari ketakutan. Bahkan para orang tua akan berlarian tunggang langgang. Bukan main. Harimau yang sebenarnya tentu juga akan ketakutan. Auman harimau itu betul-betul sanggup membuat jantung rontok dari dalam dada. Bersiaplah anak muda. Harimau itu akan mencabik-cabik tubuhmu. Tunggu, Sang Resi. Aku juga akan mempersiapkan sebuah permainan untukmu. Apa yang kau lakukan itu, anak muda? Aku sedang mencarikan kawan untuk harimau itu, Sang Resi. John. Eh, ngapain bengong di sini? Tahu ah, ini malah lagi bingung. Beli smartphone di mana ya, Fa? Yang bisa internet juga. Tuh, SMM Phone Temu Guru. Lengkap, berbagai merek dan varian ada. Terus, untuk pembelian smartphone apa saja, bonusnya... Bonus? Bonus kartu perdana Indosat internetan 4 GB selama satu, bulan. Satu bulan? Piu, top! Jangan tunda-tunda lagi. Segera dapatkan smartphone hanya di SMM Pon Jalan Sultan Agung nomor 33 Temu Guru Genteng Banyuwangi. SMM Pon, HP terlengkap dengan merek-merek berkualitas dan bergaransi. Untuk pembelian smartphone merek apapun di SMM, gratis kartu perdana Indosat internetan 4 GB selama satu bulan. Tunggu apa lagi? Beli smartphone di SMM Phone Temu Guru Genteng Banyuwangi sekarang juga. Ada BlackBerry, Samsung, Nokia, iPhone, Oppo, Everchoss, Advan, Mito, Nextron, Nexcom, dan lain-lain. SMM Phone Jalan Sultan Agung nomor 33 Temu Guru Genteng Banyuwangi. Paling murah. Tetaplah bersama kami. Sebenarnya lah, apa yang dilakukan oleh Kameswara tidak kalah mengejutkan. Resi Bawani telah menghadirkan seekor harimau yang besar dan ganas. Kuku-kukunya tajam, siap mencabik-cabik apapun. Tetapi Kameswara dengan caranya yang tidak masuk akal telah menghadirkan seekor singa yang menyeringai dengan giginya yang tajam mengancam. apa, Resi, Kau benar-benar anak setan. Bagaimana kau mampu melakukannya? Hmm? Sebuah permainan untuk menakut-nakuti anak-anak, Resi. Lihatlah, meski di sini telah hadir seekor singa dan seekor harimau yang garang, akan tetapi lihat, semuanya tidak ada yang takut. Mengapa takut? Karena mereka tahu bahwa harimau dan singa itu sebenarnya tidak ada. Harimau dan singa itu sekedar angan-angan kita belaka, Sang Resi. Namanya angan-angan. Apa yang bisa diperbuat? Kecuali jika singa dan harimau itu adalah binatang yang sebenarnya, maka mereka akan merasa ngeri. Keparat, laknat kau! Kedua, binatang itu telah siap sang wasi. Mengapa tidak kita perintahkan mereka untuk bertarung? Ranjap dia! Cabik-cabik dia! Serang dia! dan harimau adalah binatang yang menakutkan. Kedua binatang itu telah hadir dan mereka saksikan langsung dengan tatapan mata dan kepala sendiri. Dan kedua binatang yang dahsyat itu telah siap untuk mengadu kekuatan. Namun sebenarnya, di balik kedua binatang itu, Kameswara dan Resi Pawanilah sebenarnya yang sedang bertarung. Bagaimana kakang suara bisa melakukannya? Itulah Bibi. Lihat, kedua binatang itu saling menyerang. Ah, bukan main. Kakang suara benar-benar luar biasa. Aku tidak pernah membayangkan dan mengira jika kakang suara akan sanggup melakukan hal itu. Hah? Harimau dan singa itu lenyap, hilang. Mengerikan sekali. Harimau itu besar sekali. Dan singa itu, wah, besarnya tidak masuk akal. Oh, rasanya tidak masuk akal. Ya, kami suara mampu melakukan hal itu. Dari mana ia mempelajari ilmu sihir itu? Ya? siswa Palwas sambut tak seorang pun yang mampu mengucapkan kalimat apapun. Sedangkan para murid perguruan pesanggaran saling berbisik dengan yang lain. Mereka sulit mempercayai. Kameswara mampu melakukan sesuatu yang menurut mereka sangat tidak masuk akal. benar-benar mengagumkan anak muda. Dalam usia yang masih semuda kau, kau telah memiliki ilmu yang baru bisa dikuasai setelah menekuninya bertahun-tahun. Oh, entah apa yang bisa kau lakukan jika kau telah seusia aku. Justru karena itu anak muda, kau harus aku bunuh. Dan hakku untuk mempertahankan diri, Sang Aku masih muda, aku belum ingin mati. Yeah! <laughs> yeah. Aduh, panen saya gagal lagi gara-gara sundep dan belok. Iki piye? Walah, <laughs> makanya pakai privaton. Mau ada sundep dan belok seperti apapun, padi saya tetap tumbuh sehat. Daunnya hijau, bulirnya penuh. Bapak lihat sendiri kan? Loh, saya sudah pakai privaton, no. Dosisnya bagaimana? Ya, sesuai petunjuknya. 500 ml per hektar per satu kali aplikasi, toh. Lah iya, dosis rekomendasi privaton 500 ml per hektar per satu kali aplikasi. Jadi, kalau lahan Bapak 2 hektar ya pakai 1000 ml ya. Walah, jadi malu saya. Pantesan target panen saya tidak tercapai. Kalau begitu mulai sekarang saya akan perhatikan dosis rekomendasi dari DuPont agar padi saya terlindung dari sudut dan beluk, tumbuh sehat dan memberi hasil panen yang sempurna. Nah, itu baru petani maju. Hasil hasil sempurna, inspirasi bagi semua. Hanya dengan dosis 500 mili per satu hektar per satu kali aplikasi loh. Semangat musik Indonesia, bintang tenggara. Matilah kau di tanganku. Iya. Setan alas, kurang ajar kau. Iya. Waktu terus merambat, seolah mengantarkan Kamaswara dan Resi Pawani dalam sebuah perang panding yang tidak berkesudahan. Bagaikan gerakan hantu yang tidak jelas wujudnya, mereka berterbangan susul menyusul, sambar menyambar, dan ada kalanya berjumpalitan. Meski Resi Pawani memiliki cacat mata, tetapi ketajaman indera lelaki itu benar-benar luar biasa. Yeah! Jangan sombong kau anak muda. Mengapa Sang Resi? Jangan kau merasa bangga karena kau mampu melayani aku. Sekarang nasibmu akan menjadi buruk. Lihatlah ini. apa yang akan dilakukan? Tangannya mengembang dan terangkat tinggi. Rupanya Sang Resi akan melakukan sesuatu. gila. Orang itu mampu melakukannya. Sebuah ajian yang mirip kakang kawah Adi Ari Ari. Tetapi ia hanya membelah diri menjadi dua orang. Bukan main. Bukan main. Kau benar-benar hebat, Sang Resi. Ilmu apa yang kau pergunakan itu? Tidak ada gunanya kau bertanya, anak muda. Iya. menyaksikan pertempuran itu terbelalak. Yang terjadi kemudian Kamaswara diserang susul menyusul oleh dua sosok yang sama. Kamaswara merasa sedikit kerepotan karena harus menganggap musuhnya benar-benar dua, padahal bayangan Resi Pawani yang seorang adalah bayangan semu. Ayah, ayah. Kenapa Rastri? Lawan kakang Kamaswara menjadi dua, ayah. Bagaimana dengan kakang kami suara? Kakang kami suara bisa mengalami kesulitan, ayah. Lihat, kakang kami suara mulai terdesak. Dua bayangan itu menyerangnya susul menyusul tiada habis-habisnya, ayah. Berdoa. Semoga kami Suara mampu melepaskan diri dari kesulitan yang dialaminya. Ayah, kita harus menolongnya. Tenanglah, Rahasri. Yang terjadi adalah sebuah perang tanding. Masing-masing tentu tidak ingin apa yang mereka lakukan itu dicampuri oleh orang lain. Bagaimana kalau Kakang Kameswara tidak mampu mengatasi lawannya, Ayah? Aku tidak yakin, Astri. Kameswara masih memiliki ilmu andalannya yang lain. Putar kau! Iya. Demit, aku tidak bisa membiarkan hal itu berlarut-larut. Kakang kau, Adi Ari Ari. Wajar Kenapa, Sang Resi? Kau mampu melakukan apa yang aku lakukan, anak muda. Inilah yang disebut Aji Kakang Kawah Adi Ari Ari. Aku terpaksa menggunakannya karena Sang Resi telah merepotkan aku. Hmm, bukan main kau anak muda. Kau benar-benar dahsyat. Sekarang aku baru percaya. Kau memang benar-benar memiliki kemampuan yang pantas dibanggakan. Dan dengan tulus aku harus mengatakan pula bahwa kali ini aku telah berhadapan dengan seseorang yang menggetarkan. Hmm, rupanya kau membuatku semakin penasaran, anak muda. Ah, iya. Dan pertempuran antara dua orang mahasakti itu meningkat dengan tajam, merambah ketataran ilmu yang semakin sulit dimengerti. Resi Bawani harus mengakui bahwa pemuda yang menjadi lawannya itu ternyata menyimpan berbagai jenis ilmu kanuragan. Itulah sebabnya sang resi yang dibakar dendam sakit hati itu segera mempertajam serangan dengan jenis ajian yang lain, celeret tahun. Tidak diketahui dari mana asalnya, tiba-tiba celeret tahun itu muncul begitu saja, menerjang tiga wujud kameswara. Bahkan celeret tahun itu membuat mereka yang menyaksikan harus mengambil jarak lebih jauh lagi. Mundur! Semuanya mundur! Ayo mundur! Celeret tahun. Ajian itu bisa mengobrak abrik rumah kakang berancangan. Aku harus menghentikannya. apa yang dilakukan Kamaswara ternyata sangat telak. Serangan jarak jauh itu menghajar Resi Bawani, sehingga pemusatannya terhadap Aji Celeret tahun kemudian buyar. Resi Bawani mengumpat-umpat, sedang wujud bayangannya lenyap entah kemana. Sementara Kamaswara pun telah membebaskan diri dari ajian Kakang Kawah Adi ari Eh, itu kan Dinda. Kok tambah langsing sekarang? Dulu dia kan gemuk. Terus Ish. Bau badannya juga gak sedap. Tapi kok... Sekarang dia tampak segar, wangi dan langsing. Itu dulu. Kalau sekarang saya mengkonsumsi teh manggata. Keluhan menstruasi, keputihan, haid yang tidak lancar, jadi hilang. Oh, teh manggata. Teh yang diolah secara higienis, tanpa bahan pengawet dan pewarna. Lihat, saya sekarang jadi langsing kan? Iya ya, jadi langsing. Bau badanmu juga harum. Dapatkan tema kata di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau depan Polsek Gambiran. Dapatkan juga di Apotek Kasih Farma, Timur Lampu Merah Jajak, Toko Laila Blok Agung, Selatan Jembatan Blok Agung, Salon Sansan, Barat Terminal Lama Genteng, Toko Timbul Jaya Muncar, Apotek Dunia Sehat, depan Terminal Jajak. Agar terlihat segar, harum dan menawan, minum teh manggata. Semangat musik Indonesia. 下。 kau anak muda. Apapun yang kau lakukan, Sang Resi, aku siap menghadapi. Kuras ajianmu yang lain jika kau masih mempunyainya. Oh, sombong sekali kau anak muda. Dan aku merasa memang ada yang bisa aku sombongkan. Aku masih mempunyai dua ajian yang lain yang aku anggap sebagai puncak dari segala kekuatan ajian. Sebenarnya lah, Kamaswara telah menyiapkan ajiannya yang dahsyat, Aji Riung Laut, yang bersumber dari perguruan pesanggaran, dan Aji Raga Bajra, yang didapatnya dari Biku Dewa Hastu. Kedua ajian itu telah siap untuk dilontarkan. Sebenarnya lah, ajian itu akan menjadi sangat dahsyat, karena Kamaswara telah meminum air aneh ketika berada di Kampang Ayun. Resi Bawani nampak termangu, Nampaknya orang itu mempertimbangkan sesuatu. Pemuda ini ternyata benar-benar luar biasa. Aku harus menumpasnya. Oh, tapi ada sesuatu yang lebih penting yang harus aku lakukan. Aku masih mempunyai waktu untuk menyelamatkan Damar Tahun. Damar Tahun lebih penting. Bagaimana, Sengersi? Kau mempertimbangkan sesuatu? Iya. Hei, jangan lari kau! Janganlah kau merasa menang, anak muda! Kelak aku akan mencarimu dan mencabut nyawamu. Tunggu saja anak muda. Thank you. Kamaswara bermaksud mengejar, tetapi Kamaswara terlambat. Resi Bawani menyambar tubuh Damar tahun yang tergeletak di tanah. Dan dengan sekali meloncat, bagaikan terbang, lelaki tua itu melayang melintasi pagar untuk kemudian lenyap di kegelapan malam. apakah yang akan dilakukan oleh sang resi Pawani? Dan mampukah resi itu menolong muridnya? Dan siapakah dua trinetra yang lain? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikianlah Anda ikuti kelanjutan dari drama radio serial Sabda Pandita Ratu untuk seri yang ke-465 dan 466 ya Di episode yang ke-16 ini dengan judul Duka Luka Bumi Belambangan Dan Anda bisa mendengarkan kelanjutan ceritanya Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 9 pagi Hanya di 956 Bintang Tenggara Saya Arlan Hartono mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh